dia mempelajari agama Allah Azza Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menegaskan dalam hadis yang telah kita dengar semuanya bahwa alamat kebaikan seseorang ada pada tingkat kefakihan seseorang terhadap agama. Mayyuridillahu bi khairan yufakku fid Barang siapa yang Allah kendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia agama. Sebagaimana kata para ulama di antaranya Syekh bin Bas bahwa tidak ada kebaikan orang yang tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kebaikan hanya pada ajaran agama ini dan kita tidak akan mungkin mewujudkan kebaikan agama ini kecuali kita berilmu tentang agama ini. Dan ini kebanggaan seorang muslim Ikhwatifillah Apabila dia bisa duduk di majelis ilmu Bagaimana seorang muslim tidak berbangga dengan kegiatan majelis ilmu sedangkan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya pernah mengatakan bahwa orang-orang yang duduk di majelis ilmu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjumpai sekelompok sahabat yang sedang duduk di masjid saling berbincang. Kata Nabi, "Ma'ajalah ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk di sini? Maka kata para sahabat, "Jalasna natadar natadar Islam wa ma manallahu alina." Ya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kami duduk di sini dalam rangka untuk membicarakan Islam Dan membicarakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kami Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menegaskan lagi dengan pertanyaan beliau Allah Demi Allah ma ajlasakum illa barik Betul nggak kalian duduk di sini memang semata-mata karena itu? Maka kata para sahabat, wallahi ya Rasulullah, majalasnya majalasa illa dalik Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang mendorong kami duduk di sini kecuali semata-mata karena hal itu ingin membicarakan nikmat Allah, ingin membicarakan Islam, membicarakan nikmat Allah saja. Maka Rasulullah SAW katakan, Wallahi lam astaflifkum billah, lam astaflifkum. Demi Allah aku tidak bersumpah untuk kalian. Tuhmatan lakum karena menuduh kalian yang tidak-tidak Walakin atani Jibril aniban Akan tapi baru saja Jibril datang kepadaku Annahu akhbarani Annallaha yubahi bikum malaikatahu Baru saja Jibril datang kepadaku Jibril mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan majelis di hadapan majelisnya para malaikat. Ikhwatillah, tentu ini adalah keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mereka duduk di majelis dalam rangka untuk membicarakan Islam dan membicarakan nikmat-nikmat Allah swt Dan tentu hari ini kita berkumpul juga dalam rangka membicarakan Islam Bahkan kita akan bicara tentu sesuatu yang paling mendasar dari ajaran Islam ini Jadi masalah Tauhid dan masalah syirik Yang akan dijelaskan nanti dalam pembahasan Al-Qaidul Arba Demikian juga Ikhwatibillah Rahiman Rahiman Rahimakumullah Nabi kita juga memberikan semangat pada kita bahwa seorang yang mereka datang ke masjid dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dia akan mujahid fisabilillah sebagaimana seorang mujahid orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala Nabi katakan Man dakhala ada. hada Barang siapa yang dia masuk ke masjidku ini Yang kedatangannya kata Nabi Yata'allimu ya yu'allimu khairan Au yata'allamu Yang kedatangannya dalam rangka untuk mengajarkan kebaikan atau dalam rangka untuk mempelajari ilmu. Kedatangan dia dalam rangka untuk mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu atau dia untuk mempelajari ilmu. Maka kata Nabi, karena kal mujahid fisabilillah, maka dia seperti seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita para mujahid, mujahidin dengan kita belajar ilmu, mujahid sebaiknya ngantuk atau enggak? Status mujahid tentunya bagaimana kita bersemangat. Bagaimana kita juga berharap mendapatkan pahala seperti yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa seorang yang mereka datang ke masjid tidak ada niat lain kecuali dalam rangka untuk mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu. Dia pun dapatkan pahala orang yang haji dengan sempurna. Dan ini tentu keutamaan yang sangat besar. Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuhu Barang siapa yang dia datang ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali dia mempelajari agama ini atau mengajarkan agama. Baginya adalah pahala orang yang haji dengan sempurna. Tentu semuanya keutamaan ini Tidak kita dapatkan Kecuali apabila Muncul atau motivasi yang mendorong kita ke sini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah risalah yang akan kita bahas ikhwati billah risalah yang safira risalah yang cukup ringkas akan tapi Allah besar faedahnya dan banyak manfaatnya karena beliau diantaranya akan mengajarkan sesuatu yang sangat mendasar yang perlu kita pahami berkaitan dengan kaidah memahami at-tauhid dan syirik agar kita benar-benar bisa membedakan dan mengenal hal yang berkaitan dengan perkara yang sangat penting ini. At-tauhid Ikhwati billah rahimana wa Allah. Sebagaimana telah semuanya kita ketahui bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mewujudkan at-tauhid ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar semata-mata mereka beribadah kepadaku. Kata Ibn Abbas, liya'buduni ay liwahiduni. Liya'buduni agar mereka beribadah kepadaku maksudnya adalah liya'buduni ya liwahiduni. Liwahiduni agar mereka mentauhidkan aku. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini menunggalkan Allah dalam amal ubudiahnya. Para ulama mengajar kita ya bahwa tujuan terciptanya kita ini untuk dua hal. Ini untuk ilmu dan amal. Tujuan penciptaan kita ini untuk dua hal. Ini ilmu dan amal. Yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui seluruh ciptaan Allah yang Allah bentangkan di depan kita ini. Yang kedua dalam rangka untuk mewujudkan ubudiyah. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang makhluk ciptaan Allah dalam surat At-Talaq, surat At-Talaq ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala katakan Allahu khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha bi kulli shay'in ilma. Allah Subhanahu wa taala katakan ikhwan dalam ayat ini Allah lah yang telah menciptakan tujuh langit Allah pula yang telah menciptakan bumi semisal penciptaan langit Sekarang perhatikan apa yang Allah kendaki dengan Allah menjelaskan ciptaannya langit yang tujuh, bumi, semisal penciptaan langit. Dan Allah juga wayatanazalul amru bainahuna Allah telah meletakkan hukum yang ada pada setiap ciptaan Allah tersebut yang kita kenal sekarang dengan istilah hukum alam yaitu setiap aturan yang Allah sebutkan yang Allah berikan pada setiap ciptaannya apa tujuan Allah ikhwan? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dat yang maha kuasa atas segala-galanya dan agar kalian tahu bahwasanya ilmu Allah meliputi semuanya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika Allah bicarakan seluruh makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan kesimpulan akhirnya agar kita mengetahui siapa Allah yang menciptakan itu semuanya ini mengenal Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama jadi berkaitan dengan ilmu Adapun yang kedua itu mewujudkan amal yaitu amal ubudiyah ubudiyah yang khalisah ubudiyah yang ditauhidkan hanya untuk Allah ini ayat yang tadi kita baca wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun yang kedua ikhwan masalah tauhid bahwa tauhid ini yang menentukan seluruh amal kita bermanfaat atau tidak. Amal kita akan bernilai di sisi Allah atau tidak sangat ditentukan oleh tauhid ini. Antum punya ratusan gunung kebaikan akan hancur apabila antum tidak punya tauhid. Tetapi antum punya tauhid dan belum sempat melakukan kebaikan walaupun satu kebaikan maka antum dengan tauhidnya dimasukkan Allah ke jannah. Setiap kita insya Allah pernah dengar kisah seorang anak seorang Yahudi yang dia sakit dijenguk Nabi Lalu Nabi tawarkan kepadanya Islam untuk mengucapkan kalimat syahadat masuk Islam. Dia seorang muwahid dengan syahadatnya. Singkat cerita kemudian anak ini setelah dia memberikan syarat minta izin kepada orang tuanya dan orang tuanya mengizinkan dia kemudian bersyahadat. Setelah dia syahadat mati. Nabi katakan, Alhamdulillahilladzi anjahu Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Sebaliknya, betapa sangat besar amal yang telah dilakukan oleh Abu Talib dalam membela agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tapi kita semuanya tahu pula bahwa Abu Talib fitnah karena beliau tidak menerima tauhid, tidak memiliki tauhid. Seorang yang dikenal super dermawan, seorang yang dikenal sangat dermawan di zaman jahiliyah yang dia kalau nyuguh tamu Menjamu tamu Maka mangkoknya itu Tumpukan mangkoknya itu Harus diraih dengan tangga Karena saking duurnya tumpuan mangkoknya itu Tetapi Orang ini kata Nabi sama sekali tidak masuk jannah. Ahlun nar karena dia tidak pernah sekalipun mengucapkan Allah mafirli liyaumiddin Ini tidak punya tauhid Dan tauhid adalah sebab ampunan Allah yang paling besar Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan tamsil orang-orang yang mereka membangun bangunan orang yang mereka beramal dengan segala macam amal tetapi dia tidak memiliki tauhid maka dia seperti membangun bangunan di pinggir jurang kemudian runtuh ke lembah jurang ini jahanam afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun am assasa bunyanau ala jurufin harin fanharabi fi nari jahannam Apakah orang yang membangun bangunannya dengan dasar ketakwaan kepada Allah dan mencari keridhaannya di atas dasar tauhid, keimanan? Itukah yang lebih baik? Ataukah yang yaitu apakah orang yang ataukah yang lebih baik orang yang mereka membangun bangunan di pinggir jurang kemudian langsung longsor ke lembah jahanam Ayat ini ikhwan berkaitan dengan kisah orang munafik ketika membangun masjid yang mereka kenal dengan Masjid Dirar. Para sahabat Nabi dan para sahabat membangun masjid Kuba. Masjid yang ditegakkan di atas asas takwa dan mencari keridhaan Allah ini al muwahidun dibangun oleh orang-orang atau orang yang tauhidkan Allah, ahli tauhid. Adapun orang munafik membangun masjidnya di atas dasar kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala asasnya berbeda. Boleh jadi bangunannya lebih megah, bangunan yang dibangun oleh orang munafik. Akan tapi nasib yang akan dialami bangunan orang-orang munafik dia langsung runtuh ke lembah jahanam. Oleh karena itulah tanpa tauhid maka tidak ada maknanya seluruh bangunan amal yang dibangun oleh manusia. Yang ketiga, oleh karena tauhid ini merupakan asas daripada bangunan agama, ibaratnya agama itu adalah bangunan megah, tauhid menempati pada posisi akarnya. Ibaratnya itu merupakan pohon yang rindang dan lebat buahnya sempurna, maka tauhid menempati bagian akar. Oleh karena itulah tidak ada seorang nabi dan rasul pun ikhwan yang datang ke tengah-tengah manusia kecuali semua mengajarkan tauhid tanpa kecuali. Apapun permasalahan yang dihadapi oleh semua para nabi dan rasul ini ikhwan semua awal solusinya adalah mengajarkan tauhid kepada mereka. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa di taghut. Ini ayat umum. Yang Allah bicara tentang seluruh para nabi, sungguh telah kami utus setiap umat seorang rasul yang setiap rasul ini mereka mengajak umatnya untuk semata-mata ini menyembah Allah dan meninggalkan para tauhid. Hanya semata-mata menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan menjauhkan dari tauhid. Ayat yang rinci Allah sebutkan tentang dakwah tentang dakwahnya Nuh, dakwahnya Ibrahim, dakwahnya Musa, Nabi Hud, Saleh, Su'aib dan seterusnya. Bisa dibaca dalam surat Al-A'raf yang kalimat mereka sama atau mirip yang kalimatnya firman Allah sebutkan Ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh Wahai kaum, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sembahan yang sebenarnya bukan kecuali Allah. Pertanyaannya tentu ikhwan, mengapa Tauhid ini yang pertama kali ditanamkan oleh semua nabi dan rasul diajarkan para umat atau para manusia. Karena seluruh kebaikan itu tumbuh dari akar tauhid dan semua kerusakan itu muncul dari rusaknya tauhid. Tauhid ikhwan akan memunculkan sikap takdim mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran ini akan memunculkan rasa pengagungan terhadap Allah dan pengagungan terhadap Allah itulah awal kebaikan yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Orang bisa para orang bisa perhatian terhadap seluruh syariat Allah itu kalau ada pengagungan hati kepada Allah SWT. Ketika berkurang kadar pengagungannya, berkurang kadar perhatian dengan syariat. Sejauh mana seseorang dia memperhatikan perintah dan memperhatikan larangan Allah ikhwan sesuai, sesuai dengan kadar pengagungan dia terhadap Allah SWT. Maka yang paling besar pengagungannya orang yang paling besar pengagungannya kepada Allah SWT. Wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah Itu menunjukkan adanya takwa dalam hati dia Wa mayu'adzim hurumatillah Fawwa khairul lahu inda rabbi Barang siapa yang dia mengagungkan Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Maka itu adalah kebaikan dia bagi di sisi Allah SWT Pengagungan mereka terhadap al-awamir wa nawahi terhadap perkara yang Allah ini wajibkan perintahkan yang Allah larang itu sesuai dengan pengagungan dia kepada Allah saja. Oleh karena itulah di antara perkataan Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam ketika berkomentar tentang kerusakan umatnya yang menantang yang menyelisih Allah Nuh apa kata Nuh Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang tidak mengagungkan Allah dengan seberat pengagungan. Maksudnya la tu'adzimuna Allah haqqa ta'adzumi. Itu kalian tidak mengagungkan Allah dengan seberat pengagungan. Sehingga melemahnya rasa pengagungan kepada Allah atau bahkan ketiadaan pengagungan kepada Allah akan berdampak kepada peremehan, pelecehan mereka terhadap agama Allah swt. Oleh karena itulah <clears throat> kerusakan berawal dari rusaknya tauhid dan kebaikan berawal dari baiknya tauhid. Oleh karena itulah seluruh para nabi Allah tidak terkecuali Rasulullah SAW beliau betul-betul menjadikan dakwah kepada tauhid merupakan asas dakwah dan mengajak kepada tauhid ini ikhwan dakwah dengan tema mengajak kepada tauhid itu bukan tema alternatif bukan tema pilihan yang nanti kita akan lihat di lapangan dakwah ikhwan ada orang yang mereka berdakwah pilih tema ekonomi mengentaskan kemiskinan. Ada lagi yang pilih tema persatuan, sehingga gerakannya bagaimana menyatukan umat ini tanpa mau melihat unsur yang disatukan itu bagaimana. Ada lagi yang punya tema jihad, sehingga yang terus dikejar adalah jihad. Ada lagi yang punya tema iptek. Ada lagi yang punya tema ini meraih posisi jabatan penting di pemerintahan, dalam politik, dan yang semisalnya dari itu semuanya. Dan para ulama tegaskan bahwa dakwah mengajak kepada tauhid itu bukan alternatif. Bukan tema selera yang boleh pilih ini, boleh pilih itu. Semuanya bagian ajaran Islam. Jihad, kemudian siasa, kemudian ekonomi, kemudian akhlak, kemudian persatuan. Tetapi pertama kali yang harus diwujudkan adalah dakwah ila tauhid. Karena nggak ada gunanya semuanya tadi dibangun tanpa tegak di atas asas at-tauhid. Ya rahimakumullah. Yang ke berapa? Yang keempat bahwa peperangan dihunusnya pedang itu ditegakkan dalam rangka untuk mewujudkan at-tauhid bukan hanya sekedar atau bukan untuk mengeruk harta manusia atau memperbudak manusia atau untuk meraih kekuasaan seluas-luasnya akan tapi Nabi katakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan atau la ilaha illallah sehingga misi yang sangat agung dalam rangka untuk mengeluarkan manusia dari perbudakan hamba oleh hamba menuju pada perbudakan penghambaan hamba oleh Allah Swt menjadikan para manusia menghamba hanya kepada Allah Swt Bukan menghamba kepada makhluk, tapi menghamba kepada Allah. Karena seluruh para makhluk makhluk. Makhluk statusnya setinggi apapun tidak boleh disembah. Yang boleh disembah hanya Allah saja. Oleh karena itulah ketika Rib'i ditanya oleh Panglima Rustum Rib'i salah seorang prajurit dari kalangan kaum muslimin ditanya oleh Panglima Rustum waktu itu siapa anda ini siapa karena dia masuk dengan penampilan sederhana di kemahnya Rustum yang sangat megah bahkan tidak peduli tombak dia dia tusuk-tusukkan sepanjang karpet yang dilaluinya ketika ditanya anda ini siapa kata Rimki nahnu qaumun Allah liukhrijal liukhrijal nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad kami adalah satu kaum yang dikeluarkan yang diutus oleh Allah dalam rangka untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba menuju kepada penghambaan hamba kepada Robnya para hamba yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sangat agungnya misi dakwah Islam. Demikian juga min jawril adyan ila adril Islam dalam rangka untuk mengeluarkan manusia dari kejahatan agama-agama menuju keadilan Islam. Demikian juga wa min si'ati wa min dhiqid dunya ila si'ati dunya wal akhirah. Dan rangka mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju ini luasnya dunia dan akhirat. Yang kelima bahwa al-wala wal bara ditegakkan karena urusan tauhid. Mereka yang mentauhidkan Allah maka diberikan al-wala. Mereka yang kufur dan syirik maka mereka ditegakkan al-bara. Loyalitas, kebencian dan pemutusan hubungan didasarkan bukan karena ras, eh, bukan karena uh, suku, bukan karena ras, bukan karena keturunan, akan tapi karena at-tauhid.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 Sesungguhnya Sungguh telah ada pada kalian contoh pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mantap. Khusyuk dan Allah katakan sungguh telah ada pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam contoh yang terbaik bagi kalian. Bagaimana atau apa yang diperbuat oleh Ibrahim dan Allah jadikan uswah bagi kita ikhwan Idqalu ketika Ibrahim dan para nabi mengatakan pada kaumnya Inna bura'a'u minkum kami berlepas diri dari kalian semuanya. Bara' dalam kalimat ini ada unsur al-bughdhu kebencian. Al-bughdhu sikap jauh. Al-adawah permusuhan. Sehingga dalam kalimat bara ini ada rasa permusuhan, kebencian, menjauh. Kami barok dengan kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah dan semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafar nabikum kami ingkari kalian wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdahu abadan dan telah jelas antara kami dan kalian permusuhan selamanya dan ini akan tetap terus berlangsung hatta tu'minu bil wahdah sampai Allah eh, sampai kalian hanya beriman pada Allah saja. Sehingga yang memisahkan orang ada at-tauhid ini. Dia bertauhid berkumpul. Dia menentang tauhid berpisah walaupun harus dengan keluarga. Walaupun harus dengan keluarga. Apa kata Allah? Ikhwati tentang masalah ini. Allah katakan itu la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw uh, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum Kata Allah, Ya Muhammad, Ya Rasulullah SAW, engkau tidak akan mendapatkan orang yang hatinya ada keimanan kepada Allah dan yaumul akhir. Yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Dia berkasih mesra kepada orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Walau kana aba'ahum atau abna'ahum atau ikhwanahum ashirat tahun, walaupun dia ini adalah bapaknya sendiri anaknya sendiri saudaranya atau keluarganya mereka tidak akan mencintai memiliki mawaddah cinta kasih kepada orang yang mereka jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya sehingga ini urusan yang memisahkan kita adalah at-tauhid yang mengumpulkan, yang mengumpulkan juga ada tauhid. Yang ke kan? enam bahwa tauhid ini ikhwan yang memutuskan seorang menjadi ahlun nar atau ahlul jannah. At-tauhid ini yang memusuh yang, yang memastikan orang jadi ahlun nar atau ahlul jannah. Man mata wa huwa la yusriku billahi syai'an dakhala jannah wa man mata yusriku bi syai'an dakhala nar Barang siapa yang dia mati dalam keadaan dia mentauhidkan Allah dia masuk surga Barang siapa yang dia mati menyekutukan Allah dia masuk neraka kepastian menjadi ahlu jannah dan ahlu nar adalah pada tauhid ini Adapun kekurangan yang lainnya setelah tauhid dengan dia memiliki tauhid, kekurangan-kekurangan yang lain itu bisa diampunkan Allah Subhanahu wa Dengan syarat dia punya tauhid. Sebagaimana Nabi katakan dalam hadis yang kuat dalam diskusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibnu Adam, law ataitani qurabil ardi khataya, thumma laqitani, la tusyriku bi syai'an, Ghafartu lak ah, ataituka bi ardi maghfirah. Wahai hambaku, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, dosa yang banyak, dosa sepenuh bumi, Lalu anda datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku sama sekali. Datang sebagai ahli tauhid, seorang muwahhid. La ataitu ka ardi maghfirah. Akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang Anda bawa. Dengan syarat apa Ikhwan? Dia seorang wahid Dia seorang yang datang kepada Allah dengan membawa tauhid, tidak menyekutukan Allah swt. Dan sekian banyak keutamaan atau sekian banyak tentang arti pentingnya tauhid ini. Akan tapi ikhwan, Masalah yang sangat mendasar dan sangat menentukan ini banyak umat ini tidak perhatian. Banyak kaum muslimin dan bahkan para doa, para dai yang tidak perhatian masalah tauhid. Padahal ini adalah rohnya Islam. Yang tanpa ini tidak ada Islam. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Tidak ada gunanya semua bangunan amal tanpa tauhid. Ini karena berkaitan dengan haknya Allah swt. Kalau musyrikin menentang sejak dulu kan sejarah tua dari zaman awal manusia sampai akhir Rasul Allah utus, musyrikin selalu menentang pada ini para rasul. Bahkan mengatakan para rasul yang mendakwakan tauhid gila, majnun, orang gila, Dikatakan sahurul kadzab. Dikatakan tukang sihir yang pendusta. Kalau hanya itu yang kemudian terjadi pada komentar orang-orang muslim, kakekmu yang mereka zaman zaman dulu begitu. Yang penting kita tahu kakekmu yang kita juga dimusuhi oleh orang musyrikin. Sehingga takut di atas tauhid. Tidak bisa ketemu antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Bagaimana ketika musyrikin ingin membuat jalan tengah dengan Rasulullah SAW menawarkan kedamaian dengan tidak perlu mempermasalahkan antara syirik dan tauhid menawarkan agar Nabi menyembah sesembahnya setahun mereka akan menyembah sembahnya Nabi setahun sehingga terjadi kerukunan yang tidak perlu rame-rame kalau antum ditawari begitu bagaimana? Tawarkan, udahlah, kau udah gak udah rame-rame, kau usah ribut-ribut. Gini aja, Pokoknya saya juga toleran, saya juga ikut, kamu juga ikut agama gua enak, sudahlah, enak, nyaman. Gak udah gak usah gak ada masalah apa-apa, semuanya kerjakan bareng-bareng. Apa kata Allah Ikhwan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abatum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin Wahai orang-orang kafir Allah katakan Wahai orang-orang kafir Aku tidak akan pernah menyembah apa kalian sembah Dan kalian juga tidak akan pernah menjadi penyembah apa aku sembah dan yang terakhir Allah katakan, lakum dinukum waliyati. Kalau kamu mau menjadi orang musyrik, silahkan musyrik semaunya kamu, tapi semuanya jelas. Kafir musyrik jahannam, Ahli tauhid jannah. Sehingga hidupnya sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri. Sampai itu harus berperang, bermusuhan adalah jalannya begitu. Tidak bisa kompromi dalam masalah syirik dan tauhid. Ini yang bodoh ikhwan. Kaum muslimin dihancurkan akidah ini. Sehingga kita diajari oleh para kuat tajjal, para dai dai tajjal yang mengajarkan Islam tanpa masalah dengan syirik. Islam tanpa masalah dengan kufur. Kemudian diberi nama diberi nama Islam rahmatan lil alamin. Cap palsu yang demikian. Bahaya sehingga rahmatan lil alamin tidak bermasalah dengan musyriki, dengan kafiri, enjoy, terima, welcome segala macam. Ini dajjal. A'immatul mudillun, munafik alimulisan, lisan, du'atun ala abwabi jahannam. Bahaya. Nabi yang beritakan munculnya orang seperti ini. Dai-dai jahannam, pemimpin yang menyesatkan, munafik yang pandai lisannya, dan semisalnya. ini perkara prinsip yang tidak boleh kaum muslimin rusak. Pertama kali yang harus benar sebelum sholatnya, puasanya, zakatnya, lelenya, tauhidnya harus benar. Tidak boleh rusak tauhidnya. Karena ini akar, dia akan menopang semua yang tumbuh di atasnya itu. bila apa yang beliau ajarkan dari Risal Al-Qawaidul Arba untuk mengajarkan perkara yang sangat penting ini. Karena juga di zaman beliau telah tersebar syirik sehingga tauhid kabur. Sehingga beliau ingin jelaskan hakikat tauhid yang wajib untuk diketahui oleh kaum muslimin. Jangan sampai mereka tidak paham dan sampai mereka salah rancu dalam melihat tauhid sehingga mereka belum bertauhid merasa telah bertauhid mereka terjerumus dalam syirik tapi tidak merasa kalau dia melakukan perbuatan syirik. Maka dengan kaidah ini belum ingin menjelaskan kepada kita. Risalahnya kecil, singkat, akan tapi padat dan panjang saat ini dijelaskan. Kita masuk pada pembahasan insyaallah al al Arba. Silahkan dibaca. Baca. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء ثلاثة ثلاث عنوان السعادة Iya. Ini adalah mukaddimah ikhwani fillah. Mukaddimah yang beliau bawakan sebelum beliau masuk pada risalah Al-Qawaidul Arba' empat kaidah yang berkaitan dengan hakikat at-tauhid dan syirik ini. Beliau awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-kirim Rabbal arshil azim Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah Wa ayyaj'alaka mubarakan aina kunta wa ayyaj'alaka mimman idza uqtiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula ithalaf unwan sa'adah Bismillahirrahmanirrahim Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal Arsyil Azim, Rabbnya Arsy yang agung, agar senantiasa menjadikan Anda orang-orang yang mendapatkan perlindungan Allah di dunia dan di akhirat. Dan agar Anda senantiasa menjadi orang yang barokah hidupnya dimanapun Anda berada. Dan agar Anda senantiasa menjadi orang yang apabila diberi bersyukur, diuji bersabar, Apabila terjatuh dalam dosa, segera dia istighfar, bertaubat, Minta ampun kepada Allah SWT. Karena tiga perkara ini adalah pilar-pilar kebahagiaan. Mari kita lihat atau kita sedikit memperhatikan dari ungkapan Syekh Irtafi Khotifillah sebelum kita masuk dalam pembahasan. Beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah awal ucapan sebelum beliau menyampaikan risalah dan mengawali dengan basmalah yang pertama adalah dalam rangka iktidaan di kitabillah. Dalam rangka untuk mencontoh kitab Allah Al-Qur'an yang setiap awal suratnya diawali dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat apa ya kawan? At-Taubah. Yang kedua, mengawal dengan basmalah adalah iqtidaan di Rasulullah Dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu mengawali risalah-risalah yang beliau sampaikan yang beliau tulis yang nulis tentunya adalah sekretaris beliau, penulisnya. Risalah dakwah yang beliau sebar ke seluruh para raja sekitar Jazir Arab, sekitar Arab. Dan termasuk perjanjian yang beliau buat ketika membuat perjanjian Hudaybiyah. Maka di awalnya beliau tulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim bin Muhammadin ibn Abdillah Rasulullah eh, Rasulullah ila Herakl azimir Rum. Diawali dengan bismillah. Demikianlah perhatiannya perjanjian Hudaybiyah, walaupun kemudian diprotes oleh orang karang, orang kafir Quraisy, Suhail perwakilannya dan minta diganti dengan Bismillahi Allahumma. Mereka mengenal Allah mengenal. kalau ar rahman Ar-Rahim tidak mengenal. Sehingga mengawal Bismillah adalah dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah SAW. Dan di antara pula ikhwan mengawali dengan bismillah adalah lid tabarruk. Tujuannya adalah lid tabarruk dalam rangka untuk mencari barokah Tabarruk itu tolak barokah mencari barokah Dan barokah adalah kebaikan yang banyak. Kasratul khair wa subutul eh, subutul khair wa eh, kasratul khair wa subutul. Banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan Itu adalah barokah Sehingga orang yang umurnya barokah Masya Allah Kebaikannya banyak Orang yang tulisannya barokah Masya Allah tulisannya dibaca banyak orang Barokah, banyak orang memanfaatkan Mendapatkan faedah Dan seterusnya ah, Perbuatan yang diawali dengan bismillah Dalam rangka untuk Mengharap barokahnya pekerjaan tersebut Contoh sekarang kawan Makan Yang diawali dengan bismillah Dengan makan yang tidak Diawali dengan bismillah apa bedanya? Apa bedanya kawan? Sehingga betul-betul bismillah ini barokah Ketika diawalkan pada suatu pekerjaan Apa bedanya kawan? Makan diawali dengan bismillah Dan makan yang tidak diawali dengan bismillah Apa bedanya? Apa yang kamu Apa bedanya? Ya berkahnya apa? Eh, apa nikmat Apa lezat Apa nikmat Apa? Ekwan? Cepat kenyang Nabi terangkan dalam hadis Orang yang makan dengan bismillah bagaimana? Orang tidak makan orang yang makan dengan tidak bismillah bagaimana? Di tahu yang dijelaskan orang yang mereka makan dan tidak diawali dengan bismillah, syaitan ikut nimbrung dalam makanan tersebut. Syaitan ikut nimbrung makan. Sehingga makan itu makan yang tidak barokah. makan yang tidak barokah. Termasuk yang antaranya tidak barokahnya Rasulullah katakan Nabi katakan orang kafir makannya tujuh kali lipat orang mukmin, perutnya tujuh kali lipat. rakus dengan makan rakus dengan dunia. Rumah yang antum yang kita masuk dengan bismillah dengan yang tidak masuk dengan bismillah apa bedanya? Rumah yang dimasuki tanpa bismillah kata syaitan mengumumkan pada teman-temannya, kawan-kawan, malam ini kita punya tempat hotel menginap. Sehingga syaitan menginap di situ. Sehingga rumah yang tidak yang dia masuk tanpa bismillah penuh dengan syaitan. Syaitan banyak bermalam di situ. Bahkan ikhwan dengan bismillah ini sampai tingkat halal dan haram. Di mana itu? Ya, sembelihan yang diawali dengan bismillah halal dan sembilan yang tidak diawali dengan bismillah haram. Sehingga bacaan ini atau kalimat ini barakah. Kemudian juga ikhwan mak awal dengan bismillah ada lil isti'anah. Dalam rangka untuk isti'anah. Dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu lil isti'anah meminta tolong kepada Allah agar pekerjaan yang sedang dia lakukan itu dimudahkan Allah disempurnakan sehingga pekerjaannya pekerjaan yang ini selesai dengan izin Allah SWT dimudahkan ini diantara tujuan atau di antara faedah mengawali dengan bismillah. Dan juga mencatat para salaf salaful ummah. Mereka mengawali dengan bismillah. Lalu beliau ikhwan mengawali risalahnya dengan doa. Mendoakan para kita semuanya. Setiap orang yang memanfaatkan risalah beliau atau orang yang mendengarkan ceramah beliau dan ini menunjukkan di antara kelembutan seorang dai dan akhlak seorang dai. Di antara akhlak seorang dai ikhwan, hendaknya dia berhias dengan akhlakul karimah. Dia bersikap arifku, dia sayang dengan orang yang dia dakwahi. Karena dakwah itu bagaimana caranya supaya orang yang kita dakwahi mendapatkan hidayah Allah. Sehingga bagaimana dia dengan cara yang terbaik berusaha untuk bagaimana caranya supaya hidayah itu diterima oleh manusia. Dan doa mendoakan orang lain tanda dia mencintai orang lain. Karena itu mendapatkan kebaikan. Syekh Fawzan ketika menyebutkan tentang pilar seorang dai, dai atau pilar pilar seorang dai Hendaknya seorang dai dia berhias dengan beberapa hal. Yang pertama, seorang dai hendaknya dia berilmu. Yang pertama sekali, seorang dai hendaknya dia berilmu. Karena kalau dai tidak berilmu, bukan hidayah yang dia sebar ikhwan, kesesatan. Dan kalau dia menyesatkan manusia, Seluruh dosanya orang yang disesatkan melalui dia akan dia gendong. Akan Allah berikan kepada orang menyesatkan ini. Sehingga bukan sekedar pintar ceramah, bukan sekedar ceramahnya menarik. Kalau antum menyebarkan kesesatan dengan cara menarik, oh bahaya. Bahaya. Jutaan manusia kemudian tersihir oleh Anda Sedangkan Anda menyampaikan kesatan, maka dosanya jutaan manusia ditanggung oleh orang tersebut. Bahaya. Maka sebelum dakwah pastikan yang Anda sampaikan ilmu. Ilmu yang sahih. Sehingga yang disampaikan total petunjuk, bukan kesatan. Karena Masya Allah kalau orang dia menyebarkan petunjuk, pahalanya luar biasa. Sebagaimana pula kalau dia menyebarkan kesatan dosanya luar biasa. Si seorang dai pertama wajib berilmu. Jangan tergesa-gesa dulu ceramah ikhwan. Jangan tergesa-gesa, jangan istijal, belajar dulu. Kumpulkan dulu ilmu. Betul-betul fahami dulu ilmunya. Sehingga menyampaikan yang disampaikan petunjuk. Jangan tergesa-gesa ceramah. Jangan terkesan nulis, tapi belajar dulu. Kemudian menyampaikan apa yang dia telah ketahui dari ilmu tersebut. Sebagian orang karena dia nggak ngempet hobi ceramah, nggak ngempet, nggak bisa ngempet, sehingga pengen ceramah di mana-mana pengen ceramah. Bagus kalau dia berilmu, dengan disebarkan hidayah. Tanpa salahnya kalau dia tidak berilmu, ceramah kemana-mana, menyesatkan manusia, bahaya. Yang kedua, seorang dai hendaknya dia berikhlas dalam dakwahnya. Sehingga dakwahnya bukan jadi lahan untuk mencari dunia. Seluruh para Nabi Allah alaihi slogan dakwah mereka seperti yang Allah sebutkan Al-Qur'an. Ya kaum la as'alukum la as'alukum alaihi malan in ajliya illa 'ala rabbil alamin illa 'ala Allah Wahai kaum, aku tidak minta kepada kalian upah. La as'alukum ali ajran. Aku tidak minta upah kepada kalian. Tidak minta harta kepada kalian. Yang aku harapkan upahnya dari Allah saja. Ini para nabi begitu menyampaikan pada kaumnya. Sehingga jangan sampai dakwah menjadi lahan untuk mencari dunia, ketenaran, harta, kemudian jabatan, dengan penguasa dan seterusnya hendaknya dijauhkan di semua hal yang demikian ikhlas dalam dakwahnya hanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengajak manusia bukan kepada organisasinya yayasannya partainya atau bahkan mengajak pada diri sendiri akan menjadi pengikut setia dirinya tetapi mengajak manusia kepada jalan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang mereka bagaimana melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang dai hendaknya dia sabar dengan dakwahnya itu. Dia sabar karena jalan dakwah bukan jalan yang penuh dengan wangi-wangian, mulus dan wangi, semerbak wangi. Jalan dakwah sunatullah dakwah yang dialami para Nabiullah alaihi wasallam banyak kesulitan, banyak kesusahan. Banyak hal yang memberatkan jiwa. Maka membutuhkan kesabaran. Persiapan untuk menjadi dai berat sendiri. Belajar, menghafal, mutola'ah, habis waktunya untuk belajar. Banyak yang harus dia sisihkan. Kemudian ketika dia dakwah terkadang nggak ditanggapi dengan menyenangkan oleh yang kita dakwah atau bahkan sebagian orang menentang mem memfitnah menggelari dengan gelar-gelar buruk ini akan memberatkan jiwa sehingga Allah Subhanahu wa taala awal kali menurunkan surat kepada Nabi sebelum beliau berdakwah ini wali rabbika fasbir dan dalam menunaikan agama Allah ini ya Muhammad sabarlah dan sungguhnya akan banyak sekali hal yang memberatkan jiwa akan dialami. Kemudian yang keempat, seorang dai hendaknya dia mengamalkan ilmunya. Seorang dai hendaknya dia mengamalkan ilmunya. Karena kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, dakwanya tidak barokah dan bahkan akan jadi beban buat dia. Dan di antara yang Nabi katakan dari terangkan Besok dari kiamat ahli neraka akan berkumpul. Kemudian bertanya kepada orang yang dia muter-muter di neraka dalam keadaan khususnya brodol, khususnya brodol dia muter-muter di neraka ditanya ya fulan masyaduk ay fulan masyaduk Wai fulan apa yang menimpa dirimu Bukankah anda dulu orang yang memerintahkan yang makruh Melarang yang mungkar kepada kami Bala, betul Amurukum bil makruh Wala atihi Wa anhakum anil mungkar wa atihi Aku merintahkan pada kalian yang makruh Tapi aku tidak melakukannya Dan aku melarang di kalian yang mungkar Tapi aku mendatanginya Aku melakukannya Sehingga Seorang dai hendaknya dia mengamalkan ilmunya. Yang ke lima, iya kelima, seorang dai hendaknya dia berhias dengan akhlak yang baik. Berhias dengan akhlak yang karimah yang baik. Nabi SAW Beliau dipuji oleh lawan dan kawan Tidak ada celah mencela Nabi Dalam sisi akhlak sehingga ketika mereka memusuhi, memusuhi karena akidah yang Nabi ajarkan. Pertentangan dengan hawa nafsu mereka yang ingin jadi musyrik, yang ingin tetap kafir. Adapun akhlak tidak ada celah mereka untuk mencela Nabi. Semuanya memuji Nabi. Hanya mereka ada yang jujur, ada yang kemudian menyembunyikan pujiannya. Tapi mereka semuanya mengakui. Sampai Abu Jahal Abu Jahal yang keras penentangannya dengan Nabi pernah ketika sedang berdua dengan temannya ya Abul Hakam. Julukan Abu Abu Jahal itu semuanya Abul Hakam. Abul Hakam artinya kalau kita sekarang hakim agung, ya orang dirujukan untuk memutuskan masalah. Abul Hakam. Adapun digelar dengan Abu Jahal dan Nabi yang menggelar Abu Jahal karena kerasnya permusuhan Abu Jahal kepada Nabi sedangkan dia tahu Nabi dalam posisi benar. Abu Jahal pernah tanya temannya, "Wahai Abu Hakam, mumpung kita sendiri, saya mau tanya sama Anda. Sesungguhnya Muhammad ini sodik amkadim. Muhammad ini janjane pener bener jujur atau dosa Kata Abu Jahal Waihak celaka kamu Muhammad Sadiq Muhammad jujur Terus kenapa kita tidak mengikutinya Kunna inna kunna Wa banu hasim sabak Kita dengan Bani Hasim itu bersaing ketat Tidak ada di kalangan Bani memberikan makan Jadi kita memberikan makan. Tidak ada status sosial yang disandang oleh Bani Hashim Kecuali kita punya kalau sekarang ini muncul dari Bani Hasim orang yang menjadi nabi, gak mungkin di kalangan kita akan muncul seorang yang mengaku nabi, menjadi nabi. Kalau membenarkan langsung kalah. Maka dia tidak mau, saya tidak mau, saya tidak mau mengikuti Muhammad. Saya tidak ingin, saya tidak mengimani Muhammad. Persis kesombongan. Tapi dia mengakui tentang kejujuran Muhammad Rasulullah Semuanya mengaku Aku bayangkan ikhwan, ketika Nabi mau hijrah, Nabi mau hijrah karena tidak ada tempat lagi di Quraisy. Nabi memerintahkan Ali untuk tinggal beberapa saat di Mekah. Apa tujuannya, Ikhwan? Nabi memerintahkan Ali untuk tinggal di Mekah. Apa tujuannya? Beberapa saat, beberapa hari. Apa tujuannya? Nah, ia mengembalikan harta-harta titipan yang dititipkan pada Nabi. Antum bayangkan, Nabi dimusuhi, bahkan diusir, mau dibunuh oleh mereka. Tapi Nabi, mereka paling aman menitipkan barang kepada Nabi. Karena tahu Nabi amanah, orang yang amanah. Tidak akan khianat. Ini akhlaknya Nabi. Ketika Nabi diboykot ikhwan, Nabi diboykot, oleh orang-orang Quraisy, eh oleh orang-orang ini oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Boikot selama tiga tahun. Saya tanya, yang bersama Nabi ini khusus kaum mukminin atau campur? Hah? Yang bersama Nabi waktu di Boikot ini khusus orang-orang mukmin atau campur? kawan yang ikut dalam terboikot ini khusus orang sahabat-sahabat mukmin atau campur? Hah? Bagaimana? Gimana? Campur, mukmin aja. Bagaimana ekor? Abu Talib ikut diboikot atau enggak? Hah? Ikut masuk dan keluar dari boykot atau enggak? Hah? Semua Bani Hashim ikut ikut masuk dalam yang diboikot. Semua simpati dengan Nabi. Mereka ikut menderita, di diboikot tiga tahun. Padahal mereka masih kafir, masih musyrik. Mereka membela Nabi, simpati dengan Nabi, berkaitan akhlak yang ada pada Nabi. Sekarang antum tanya ikhwan, seandainya orang kampung mengusir antum dari kampung karena agama antum, kira-kira ada nggak yang membela anda? Keluarga atau famili atau tetangga atau kawan? Yang karena antum nggak layak diusir, orang sebaik ini nggak layak diusir. Akhlak mereka semakin akhlak Nabi. Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi pulang dari Gua Hira Nabi ketakutan. Dia pulang dan katakan dia ya Khadijah zamiluni. zammiluni Qad itu ala nafsi hati Khadijah Selimuti aku, selimuti aku Sungguh aku mengkhawatirkan diriku Khadijah dengarkan apa cerita apa ceritanya Peristiwanya bagaimana Setelah itu kata Khadijah Wallahi demi Allah La kalau abadan Allah tidak akan menghinakan kau suamiku selamanya sekarang yang penting ikhwan alasannya apa? Khadijah membuat kesimpulan Allah tidak akan menghinakan kau selamanya. Kata Khadijah, ini engkau selama ini wahai suamiku orang yang selalu jujur. Innaka la rahim. Selama ini kau orang menyambung silaturahim. watas dukul kalam, omongannya jujur semuanya. Kemudian wa taksibul ma'dum selalu menutup kebutuhan orang yang tidak punya wa tu'inu nawaibal haq selalu membela orang yang benar ini nabi semuanya akhlak yang baik menyambung surat rahim berkata yang jujur kemudian menutup kebutuhan orang yang tidak punya membela selalu kepada pihak yang benar ini semuanya akhlak sehingga seorang dai indahnya dia Berusaha untuk berhias dengan akhlak yang baik, akhlak yang karimah. Yang berapa? Yang kanan. Seorang dai hendaknya dia qawiyul amal, punya angan-angan yang kuat, ini cita-cita yang kuat berkaitan dakwah dia. Sehingga dia pandangan dia jauh ke depan berkaitan dengan dakwah ini sehingga dia tidak tidak gampang putus asa dengan apa yang menimpa dia. Tapi dia bayangkan tentang hasil dakwah ini apabila masya Allah apabila berhasil apabila banyak orang mendapatkan hidayah maka dakwahnya akan apabila mendapatkan keutamaan sangat besar dengan dakwahnya itu sehingga tidak istijal dia tidak tergesa-gesa tetapi dia betul-betul ini memiliki pandangan ke depan yang kuat terkait dengan dakwah yang dia lakukan. Dan ya, yang ketujuh dia adalah arifku, lembut, dia berusaha untuk bersikap lembut. Ah, doa yang Syekh lakukan ini diantara menunjukkan kelembutan beliau. Dia ingin sekali orang mendapatkan kebaikan. Berlembut sekali lembut dengan mendoakan kebaikan pada orang lain. Dan Masya Allah, doa yang beliau utarakan semuanya bagus perkara-perkara besar. Dan beliau mengawali doanya As'alullah al-karim Rabbal arshil azim Aku minta kepada Allah yang maha mulia Rabbnya ars yang agung Ini namanya bertawasul Sebelum berdoa Di antara ajaran yang diajarkan Allah kepada kita Agar kita bertawasul dengan asma Allah al-husna Atau sifat Allah al-ulia Doa kita hendaknya diawali dengan kita bertawasul menyebutkan nama-nama Allah atau sifat Allah. Ini adab dalam masalah doa dan yang bisa menjadikan doa itu lebih terkabul diantaranya dengan mengawali dengan asma Allah al husna Allah al ulia kemudian ikhwan isi kandungan doanya masya Allah yang pertama As'allah asallahu al-kirim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah senantiasa melindungi Anda, menjadi wali-wali Anda di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menjadi walinya ikhwan, maka dia akan terbimbing lurus. Dia akan dikeluarkan dari segala kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Orang-orang mukmin walinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah walinya orang-orang mukmin. Yang apabila walinya itu Allah, Allah akan keluarkan dia dari kegelapan kepada cahaya. Az-zulumat jamak. Artinya kegelapan itu banyak. Jalan-jalan kesatan kegelapan itu banyak An-nur tunggal, mufrad. Cahaya hanya satu, itu cahaya Islam. Sehingga mengeluarkan dari segala kegelapan kepada cahaya Islam. Dari gelapnya syirik, gelapnya kufur, gelapnya nifak, gelapnya bid'ah, gelapnya maksiat menuju kepada cahaya Islam, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya taat sehingga Tobol dia dibimbing Allah dikeluarkan sehingga dia hidup berjalan di atas jalan yang lurus. Cahaya yang terang benderang di dunia dan di akhirat. Kita didoakan jadi wali-wali Allah, aulia Allah. Ciri wali Allah ikhwan Didoakan jadi wali bukan berarti supaya memiliki menjadi orang yang sakti mondrokuno kemudian punya keluar biasaan ini wali khurafat yang digambarkan di negeri kita ini wali khurafat sehingga orang punya gambaran sesat tentang wali sehingga untuk menjadi wali kungkum nengkali petang puluh dino rasolat bayangkan gimana ya kawan untuk jadi wali kok harus jadi kafir dulu bagaimana? Gak sholat kafir. Kemudian wali itu jadinya sakti mondroguno. sehingga tidak bisa membedakan antara dukun dengan waliullah, wali syaitan. Ini karena penggambaran yang salah tentang wali. Adapun Allah gambarkan wali dengan jelas Siapa itu wali-wali Allah? Allah katakan ala Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yaksanun Alladina amanu wa kanu yaktakun Wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan orang bertakwa Ini definisinya Ciri khasnya wali itu itu Kalau gak ada ciri ini bukan wali Walaupun penampilannya kayak wali Bukan wali Cirinya apa ya tadi? Iman dan takwa. Ini ciri khas. Sehingga para ulama mengajarkan kita jangan tertipu dengan penampilan kalau dia tidak punya ciri yang khasnya tadi. Seorang salaf mengatakan pada kita, "Idza ra'aita rajul yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa' fala tusaddiquhu wa la takhtaru bi hatta ta'lamu mutaba'atahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kamu melihat ada orang bisa berjalan di atas air atau bahkan terbang di udara, jangan kamu benarkan dulu perkara orang itu dan jangan kamu tertipu dengan urusannya dengan perkaranya sampai kamu ketahui dia ini orang yang itibak mengikuti kepada nabi atau tidak. Sehingga jelas ada pun orang yang punya keluar biasaan tapi dia tidak memiliki ciri ketakwaan, dia adalah aulia usyaiton dan bahkan pak Dajjal ikhwan punya kebiasaan, punya keluar biasa yang luar biasa. Maka orang tidak akan bisa membedakan hakikat kecuali dengan belajar sunnah. Sekarang ikhwan, riwayat Dajjal pernah dia atraksi di hadapan pemuda. Atraksi ketuhanan menunjukkan hal hebat di hadapan pemuda. Lalu Dajjal minta pada pemuda itu mengimani dia. Apa kata pemuda ini, kawan? Perhatikan apa kata pemuda ini. Ashadu annaka dajjal alladhi hadatsana Rasulullah SAW haditha. Saya bersaksi Anda ini dajjal yang telah diberitakan Nabi dalam hadisnya. Pertanyaan kawan, pemuda ini selamat dari fitnahnya dajjal dan bisa mengenal tentang hakikat fitnah dajjal dari mana? Hah? dari karena mempelajari sunnah Nabi sehingga tahu hakikatnya, tahu ilmunya. Ini adalah dajjal seperti yang dikhabarkan Nabi. Khotibillah, ini pentingnya ilmu. Sehingga sepanjang zaman ikhwan Orang-orang yang mereka tidak memiliki ilmu Akan menjadi korban Gulungan fitnah Korban gelapnya fitnah yang ada tidak akan selamat dari fitnah kecuali jadi orang berilmu. Maka dikatakan para ulama al-alim al-alim dia arafal fitnah wahia mukbila Orang alim itu ikhwan, dia telah mengenal fitnah semenjak datangnya fitnah. Fitnah baru datang, ulama sudah tahu ini fitnah yang membahayakan, menghancurkan. Tetapi wal wal awam atau jahil la ya'lamul fitnah dia tidak akan mengenal fitnah kecuali setelah perginya fitnah itu setelah fitnah itu pergi atau setelah berlalu baru dia ini oh ternyata ini bedanya orang mereka berilmu dan orang mereka ini tidak berilmu. Oleh karena itulah seorang mukmin hendaknya dia betul-betul perhatian dengan masalah ini ilmu ini. Kemudian ikhwan, wali Allah ada orang mereka bertakwa dan beriman. Artinya kita didoakan oleh syekh agar kita betul-betul orang yang senantiasa memiliki iman, memiliki ketakwaan sehingga menjadi wali-wali Allah. Yang kedua, doa syekh wa kamu barokan aina ma kunta. Dan agar kalian agar Anda senantiasa menjadi orang-orang yang diberkahi Allah dimanapun Anda berada. Sehingga dimana-mana manfaat hidupnya. Barokah artinya manfaat hidupnya itu Masya Allah bermanfaat. Hidup yang barokah ya kawan digambarkan Nabi dengan dua penggambaran. Hidupnya seorang mukmin, orang mukmin hidupnya barokah dan digambarkan Nabi dengan dua tamsil yang masya Allah. Yang pertama yaitu kasajarotin nakhlah seperti pohon korma, pohon korma. Yang kedua kan nahl seperti lebah. Dua-duanya adalah penggambaran tentang kehidupan seorang mukmin yang penuh dengan barokah. Pohon korma kata Nabi Kuan, pohon korma tentang pohon korma ma akhatta minha min syai' nafa'aka ma akhatta minha min syai' nafa'aka apapun yang Anda ambil dari pon itu memberikan manfaat apapun yang Anda ambil dari pon itu akan memberikan manfaat Pohon korma ikhwan Dari akarnya, batangnya, daunnya, kormanya, buah kormanya Korma yang pentil, yang pentil sampai tua, Semuanya manfaat Dari daun muda, daun tua Semuanya manfaat Kalau di sini pohon apa ya, ikhwan? Pohon kelapa yang saya jadikan simbol pramuka Pohon yang banyak memberikan manfaat Supaya anak pramuka dia banyak manfaatnya bermanfaat. Pohon kelapa ini dari akarnya, batangnya, daunnya, daun muda yaitu janur, daun tua, belara, gitingnya tambah tua, tambah bermanfaat. Kemudian buahnya kelapanya itu dari tegannya, cengkir tegan sampai tuwek kelapa tuwek semuanya bermanfaat dari uh, apa sabutnya itu bungkusnya itu kemudian batoknya daging kelapanya sampai sak banyunya semuanya manfaat sehingga apapun yang anda ambil dari situ manfaat masih jadi manggar juga manfaat jadikan budak manggar yang lain-lain semuanya manfaat dari dari dari pangkal sampai ujung semuanya manfaat kehidupan seorang mukmin digambarkan begitu Semuanya kehidupannya manfaat Ilmunya, hartanya, tenaganya, waktunya Semuanya manfaat Tidurnya, bangunnya manfaat semuanya Hidupnya sampai matinya manfaat Sehingga sampai diajarkan nabinya agar Hidupnya waktu hidup Sampai matinya dia bisa Manfaatnya terus berlanjut Di antaranya disemangat untuk melakukan Atau memiliki asar Asar artinya tinggalan-tinggalan Bangun masjid Bangun sumur bangun rumah singgah atau untuk musafir atau yang lain-lainnya wakaf segala, segala, segala macam sehingga betul-betul hidupnya manfaat lebah Nabi katakan lebah ikhwan bahwasanya lebah itu akalat toiban kalau makan makan yang baik wawadha'at toiban menghasilkan produk yang baik wawakoat lam toksik walam toksin. Kalau dia mencela, dia tidak merusak dan tidak mematahkan batang, percabang, tidak mematahkan rantai-rantai yang ada. Ini lebah. Sehingga seorang mukmin bagaimana dia menyerap yang baik-baik, mengeluarkan yang baik, kemudian dia ini tinggal dimanapun tidak membuat kegaduan, kegelisahan, kekacauan, dia menebarkan manfaat. Ini gambaran hidup mukmin muslim yang barokah masya Allah. Kemudian doa yang ketiga ya kawan, ayjalaka mimman ida uktiya syakara wa ida tulia sobara wa ida atnaba istighfar. Fa inna haula italas anwar sa'adah. Kita didoakan oleh Syekh agar menjadi orang-orang yang bahagia Orang-orang yang bahagia. Dan pilar kebahagiaan itu ikhwan tiga di sini. Bukan beliau. Pilar kebahagiaan tiga. Kalau diberi dia bersyukur. Kalau diuji dia bersabar. Kalau dia terpleset dalam dosa segera dia istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu Bahagia ini adalah cita-cita semua manusia. Tidak ada seorang yang berselisih dalam hidup ini. Baik sampai orang yang kafir, musyrik, munafik, ahli maksiat, semuanya sama mencari kebahagiaan. Semuanya sama mencari kebahagiaan. Tidak ada orang cita-citanya sengsara, nggak ada. Semuanya ingin bahagia. Hanya ikhwan ada orang yang mereka tahu caranya, tahu jalannya mengantarkan kebahagiaan. Ada orang yang mereka bingung sehingga meraba-raba dan tidak pernah dapat apa yang mereka cita-citakan sampai terkadang putus asa seakan-akan kebahagiaan merupakan fata morgana apa itu ikhwan fata morgana sesuatu yang nampak menjanjikan tetapi nggak ada hakikatnya sehingga lelah mengejar kebahagiaan lelah dari jauh menjanjikan kebahagiaan dikejar sampai tempatnya dapat nggak ada apa-apa sama dengan orang rekor berapa banyak orang mereka membayarkan jadi bahagia dengan punya harta yang banyak menjadi pejabat yang tinggi menjadi penguasa pejabat tapi berapa banyak orang telah mendapatkan itu semuanya dan mereka tidak mendapatkan kebahagiaan di tempat itu. Sehingga orang terus melakukan pelarian-pelarian untuk mencari kebahagiaan. Sampai ahlul maksiat dengan maksiatnya dia pengen bahagia. Tetapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan ikhwan letaknya di mana? Bil qalb di hati. Dan kebahagiaan itu apa? Hah? Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan apa itu? Kata para ulama kebahagiaan adalah itmi'nanul qalbi wang sedih. Hatinya tenang, jiwanya lapang. Orang jiwanya, hatinya tenang, jiwanya lapang. Ini orang bahagia. Dan hati tidak akan bisa seperti itu kecuali hati yang isinya adalah keimanan. Sehingga tidak akan berbahagia kecuali ahlul iman. Dengan kebahagiaan yang hakiki. Manusia ini ikhwan Dia suasananya itu Kalau nggak senang susah Ya Kalau nggak senang susah Yang bisa merubah Suasana susah Menjadi sesuatu yang melonggarkan hati dan perasaan Hanya orang yang beriman dan yang menjadikan kebahagiaan dia bermanfaat lebih banyak hanya orang yang beriman. Orang mukmin kalau dia mendapatkan nikmat, dia bahagia, dia bersyukur. Syukurnya itu baik buat dia dan orang lain. Dia tidak sombong, tidak angkuh, tidak menggunakan nikmatnya untuk bermaksiat sehingga betul-betul dia merasakan longgarnya hati, orang lain merasakan juga manfaatnya. Ketika dia diuji oleh Allah ikhwan, dia bersabar. Dengan sabarnya itulah dia akan bisa longgar hatinya karena di balik ujian Allah yang menyusahkan ini ada pahala yang lebih besar yang akan Allah berikan pada dia. Ini yang membuat dia bisa longgar dan tenang hatinya. Dan seperti ini gak akan didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Begitu Nabi katakan, ajaban di amril mukmin. Inna amrau kullau lau khairun walisadaka illa lil mukmin sangat mengherankan perkara seorang mukmin semua perkaranya baik dan tidaklah memiliki seperti ini kecuali hanya seorang mukmin sehingga tidak akan bahagia kecuali orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu Kemudian ikhwan pilar kebahagiaan tiga di situ sebutnya. Dan karena seorang mukmin ini hidupnya itu di antara tiga perkara ini. Hidupan seorang mukmin tiga perkara ini di, di antara tiga perkara ini. Yang pertama, idza utiya syakara. Kalau dia diberi, dia bersyukur kepada Allah SWT. Kalau dia diberi Allah nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Hidup kita ini diantaranya hanya satu bergelimang dengan nikmat pemberian Allah. Sehingga bagaimana seorang mukmin dia mengenal nikmat tersebut lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia diuji oleh Allah Diuji oleh Allah Karena hidup ini ujian hakikatnya Bahkan kalau Allah katakan Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah kami jadikan, kami uji kalian dengan semua hal Baik yang anda anggap menyusahkan atau menyenangkan Semuanya ujian Kaya Menyenangkan Tapi itu semuanya ujian Sebagaimana sakit menyusahkan Dan itu juga ujian Allah ingin lihat yang lulus yang mana. Kalau dia kaya dan bersyukur, dia sakit dan dia bersabar, lulus berarti. Ini yang menjadi targetnya sehingga ujian sesungguhnya semuanya ujian. Kemudian kalau dia terpleset dalam dosa, dia istighfar. Karena anak Adam ikhwan setinggi apapun tingkat takwa dan imannya dia bukan maksum, dia tidak maksum. Dan bahkan terjadi ketetapan Allah dan Rasul ketetapan Allah yang Nabi sampaikan, kullu bani Adam hatta. Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Hatta wa khairul khata'in wabun tawwabun sebaik orang yang salah ada orang yang ber taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidupnya seorang mukmin di antara tiga ini antara dia bersyukur ketika diberi, bersabar ketika diuji, lalu beristighfar ketika dia terjatuh dalam ini kesalahan. Dan ketiganya ini mengantarkan dia berbahagia. Mengantarkan dia bahagia. Dengan istighfarnya dosanya akan diampunkan Allah. Dia kembali kepada Allah. Dengan sabarnya membuat dia longgar dan dia tenang. Syukurnya juga demikian. Maka tidak akan berbahagia kecuali orang melakukan tiga perkara ini. Kemudian kita masuk pada mukadimah berikutnya. Saya akan baca. يعلم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Iya. Dikatakan oleh beliau ikhwan Setelah beliau memberikan mukadimah yang pertama dengan doa beliau, maka beliau tegaskan kalimat berikutnya, "I'lam arsyadakallah li ta'ati." Ketahuilah wahai saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing Anda untuk mentaati Allah. Ini juga doa lagi. Saya mendoakan kita. Doanya saya adalah doa agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah. Hamba Allah yang istiqamah di atas sirat al mustaqim. Kehidupan kita ini ikhwan bagikan kalau sirat yang digambarkan oleh Allah di akhirat adalah dakhdun masidah. Jalan yang super licin Sesungguhnya sirat sekarang dunia kita ini super licin yang membuat licin kepleset antara syahwat dan syubhat. Antara syahwat dan syubhat. Orang kalau tidak terjerumus dalam syahwat, ya terjerumus dalam syubhat. Yang lurus qalil jidat Sangat sedikit. Yang istiqamah sangat sedikit. Istiqamah dia tidak hulu, tidak meremehkan, dia tidak masuk dalam ahlus syahwat, dia tidak masuk dalam ahlus syubhat. Lurus dia atas satu mustaqim. Ini sedikit. Sehingga ini doa yang saya panjatkan kepada Allah untuk kita semuanya agar kita menjadi orang yang senantiasa istiqamah di atas agama Allah. Senantiasa melazimi kebenaran sepanjang masa dan ini juga doa yang sangat agung. Dan untuk istiqamah ini kawan yang paling penting yang pertama kali doa. Jangan pernah kita lupa berdoa kepada Allah. Hati kita lemah dan fitnah-fitnah sangat banyak sehingga agar Allah meneguhkan hati kita ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. kemudian yang kedua jangan pernah Anda tinggalkan majelis ilmu karena ilmu ini adalah cahaya kehidupan Cahaya yang akan menerangi dan roh yang akan memberikan kehidupan. Orang yang mereka tinggalkan ilmu, maka dia membiarkan dirinya ini gelap dan dia membiarkan dirinya ini tidak punya nyawa alias mati karena kehidupan hanya pada ilmu. Yang ketiga ikhwan, jangan Anda tinggalkan lingkungan yang saleh. Cari lingkungan yang saleh, yang salihah. Karena lingkungan ini sangat berdampak. Kawan-kawan yang saleh, Al-mar'u ala din khalili. Seseorang itu berada di atas agama kawannya. Maka Nabi katakan fal yanzur ahadukum man yukhalil. Merendahnya perhatikan siapa yang Anda jadikan sebagai teman dekat Anda. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Perhatikan orang yang Anda jadikan sebagai teman dekat Anda siapa. Ini faktor istiqamah yang sangat penting diantaranya dan itu banyak tentunya yang lain-lainnya. Tapi diantaranya besar yang yang kita penting yang pentingnya adalah itu. Kemudian ikhwan, beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang hakikat milah Ibrahim. Iklam arsyadak Allah li ta'ati annal hanifiyata millata Ibrahim. Ketahuilah sesungguhnya Hanifiyah itu milahnya Ibrahim. Diangkatnya Ibrahim Ikhwan Ibrahim memiliki posisi yang sangat strategis Ibrahim diklaim Yahudi Diklaim Nasrani Diklaim orang-orang musyrikin Ini agama besar pada saat itu Yang mengitari Arab Yahudi, Nasrani, musyrikin Orang Yahudi dan Nasrani Karena Ibrahim bapaknya para nabi di kalangan Bani Israel Israel eh, Nabiullah Ibrahim punya anak siapa ya Ismail dan Ismail dan Ishak. Dari Ishak menurunkan Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel. Anak turunnya Yakub namanya Bani Israel. Sehingga mereka menisbat pada Nabiullah Ibrahim. Ada jalur nasab. Nasrani juga demikian. Musyrikin Ka'bah yang mereka berhaji tiap tahun bangunan Ibrahim. Sehingga mereka merasa menghidupkan agama Nabiullah Ibrahim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan Ibrahim dari semua keterkaitan dengan agama sesat dan syirik tersebut. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Walakin hanifan musliman. Akan tetapi Ibrahim seorang yang muslim, hanif muslim. Orang ahli tauhid, dia muslim. Bukan musyrik, dia muslim. Maka dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrik, tapi dia adalah muwahhid muslim. Dan kita diperintahkan ikuti Nabi Ibrahim. Wattabi milata Ibrahim. Ikutilah milahnya Ibrahim. Ini milah tauhid. Apa itu milahnya Ibrahim ikhwan? Anta budallaha mukhlishan lahuddin. Milah Ibrahim adalah Anda mengikhlaskan ibadah Anda totalitas hanya kepada Allah. Memurnikan ibadahnya kepada Allah. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah sungguhnya agama Allah ini agama yang khalis. Agama Allah ini agama yang murni. Allah tidak menerima campuran. Allah tidak ingin agama Allah dicampur-campur, nggak mau. Murni dimurnikan ibadahnya total hanya untuk Allah saja. Maka penyakit atau amal yang paling dibenci oleh Allah Asyikku billah. Dosa yang paling besar dan tidak akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ada asyirku billah. Kemudian beliau bawakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ma nuridu minhum min rizqin wa ma ma uridu minhum min rizqin wa uridu ayut imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian Allah lanjutkan ikhwan ayatnya dengan mauri uridu minhum min rizqin wa mauri uridu ayut imun. Allah tidak mengendaki rezeki dan Allah tidak mengendaki makanan dari mereka. Ayat ini ikhwan penting untuk kita renungkan di antaranya. Boleh jadi terlintas pertanyaan. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Apa Allah butuh kita? Sehingga kok kita tidak diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jawabannya, ikhwan? Tentu enggak. Tentu Allah tidak membutuhkan kita. Allah makayat. Inna allaha Laqaniyun 'anil alami. Allah enggak butuh dengan para makhluk. Bahkan kata Allah dalam diskusi, seandainya seluruh manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir, mereka ini semuanya di puncak ketakwaan kepada Allah itu tidak akan menambah kerajaan Allah. Demikian pula seandainya manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir berapa triliun ya kawan? Gak tahu. Seandainya itu semuanya di puncak kekafiran, semuanya durhaka kepada Allah gak ada yang takwa sedikit pun tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Ya ibadi kata Allah, ya ibadi Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syaitan. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjali qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syaitan. Wahai hambaku, sania manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir di puncak ketakwaan, maka tidak akan menambah kerajaanku walaupun sedikit. Wahai manusia dan jin, seandainya dari man, pertama manusia sampai yang terakhir di kalangan jin dan manusia, mereka di puncak kedurhakan kepada Allah, mana kau di bidzalika mulki Tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Sehingga Allah tidak membutuhkan ibadah manusia Tetapi semua keuntungannya kembali kepada manusia Karena sungguhnya Kata Allah Seluruh manusia fakir Fukara ilallah Mutlak membutuhkan Allah semua manusia, walaupun dia jenderal besar, perusahaannya di mana-mana, mutlak dia membutuhkan Allah. Bos big boss, bos besar. Kalau kemudian tahu-tahu Allah hentikan jantungnya mau ngapain? Siapa yang bisa menolak Allah menghentikan jantung dia? Gak ada yang bisa membalikan. Walaupun seribu dokter spesialis kumpul, seribu dokter spesialis jantung kumpul untuk membalikan jantungnya gak bisa mutlak membutuhkan Allah. Kata Allah, "Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah." Wahai manusia, kalian orang yang fakir, kere, mutlak membutuhkan Allah saujud. Dan Allah yang makai, kata Allah. Sehingga kata Allah, hanya orang-orang yang sombong yang dia kemudian merasa tidak membutuhkan Allah. Innal insana la Sesungguhnya manusia ini benar-benar durhaka, keterlaluan durhaka kepada Allah. Kapan ikhwan? Berikutnya apa ayatnya? Ar-ra'ahu Ketika dia merasa dirinya cukup, bahkan merasa gak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang memunculkan manusia sombong. Yang Hakikatnya manusia fakir, fuqara Allah. Oleh karena itulah penyakit yang paling bertentangan dengan sifat seorang hamba adalah al-kibru, sombong. Dan Nabi katakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang hatinya ada penyakit sombong walaupun sebesar biji sawi. Karena sombong ini akan membuat manusia menolak kebenaran dan merasa nggak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ini fakir, fakir, dan berikutnya ikhwan, kenapa kita mesti beribadah kepada Allah sedangkan Allah nggak butuh kita, kita yang butuh kepada Allah. Karena sesungguhnya ibadah itu sendiri haknya Allah dan manusia tidak akan bahagia kecuali dengan menjadi hamba Allah. Manusia tidak akan baik perkaranya dan betul-betul bahagia kecuali menjadi hamba Allah. Kata Ibnu Qayyim, harabu min riqil ladzi khuliqullah fabulu fi riqi nafsi wa syaitan. Manusia ketika mereka lari dari menghamba kepada Allah, yang menghamba kepada Allah itu adalah fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah, maka dia pasti akan masuk dalam jebakan menghamba kepada nafsu dan syaitan. Dan tidak akan orang berbahagia menjadi budak-budaknya nafsu dan budaknya syaitan tidak akan bahagia. Waktunya habis, ya kawan. Sampai sini. Insya Allah kita besok masuk pada ini pembahasan yang akan beliau bawakan tentang Al-Qaidil Arba. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Tanggal 24 bukan besok. 24 Sabtu depan. Bukan besok. Ada pertanyaan kawan? nggak ada alhamdulillah kita tutup usian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh